Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mustalahul Hadis karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita masih pada pembahasan al-jar wa ta'dil. Yang mana ilmu jar wa ta'dil ilmu sangat mulia karena agama Islam ini tidak akan bisa berdiri tegak kecuali dengan adanya ilmu jar wa ta'dil. Menjarah yaitu berarti mengkritik, memberikan kritikan Nah, mentadil itu berarti memberikan makna apa? Memberikan rekomendasi. Nah, atau pujian itu semuanya diletakkan pada tempatnya, tidak boleh sembarangan, tidak boleh serampangan, tidak boleh sembrono. Apa sembrono itu benar? Apa sembrono? Bermudah-mudahan. Paham yang Enggak boleh bermudah-mudahan. Benar enggak? Sembrono itu bermudah-mudahan. Sembarangan kan? Nah, semakna dengan itu enggak masalah bahasa Jawa. Allahu musta'an. Allah musta'an. Kita lihat sini barakallahu fikum. Qala al-mu'allif Allah wa qawlu sahibil khulasah fi Ismail bin Ayyash dan juga ucapan pemilik kitab al-khulasah mengenai Ismail bin Ayyash wasaqahu Ahmad telah disikahkan atau telah ditausik oleh Imam Ahmad wa Ibnu Ma'in dan juga Ibnu Ma'in wal Bukhari fi ahli Syam dan juga bahkan Imam Bukhari mentausik Nah, barakallahu fikum hadisnya Ismail bin Ayyash kalau diambil dari Ahlus Syam wa fil Hijazin. Kemudian mereka semuanya yang mentawsik tadi itu mengatakan nah Ismail bin Ayyash itu dhaif kalau meriwayatkan dari Hijazin. Ini berarti ada takyid di situ ya, ada takyidnya. Jadi Ismail bin Ayyash itu kalau meriwayatkan hadis dari Ahlus Syam itu sahih. Tapi kalau dari ahlu Hijaz itu dhaif itu maksudnya. Ini kan berarti ada ikatannya, enggak semua hadis itu ya. Dilihat dulu yang diriwayatkan oleh Ismail bin Ayyash dari mana? Dari ahli Syam atau dari ahli Hijaz itu loh. Nah, seperti itu. Fa yakunu dha'ifan fi haditsih 'anil Hijaziyyin duna ahli Syam. Maka menjadilah dia lemah terhadap hadisnya kalau diambil dari apa? Kalau diriwayatkan dari Hijaziyyin. Nah, bukan dari ahli Syam. Maksudnya kalau dia itu meriwayatkan dari ahli Syam, itu hadisnya bisa dikatakan kuat. Paham ya? Nah, dan dia fiqh. Tapi kalau meriwayatkan hadis dari hijaziyin maka dhaif lemah. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Contohnya berikutnya, wa misal wa misal dzalik idza dan yang semisal dengan itu apabila dikatakan huwa dhaifun, dia perawi tersebut adalah lemah fi ahadisi as-sifati masalan. Berkaitan masalah hadis-hadis masalah sifat. Sifat Allah Subhanahu maksudnya ya. Naam, fala yakunu dhaifan fi riwayati ghairiha. Maka tidak bisa menjadikan apa? lemah riwayatnya pada yang selainnya. Mungkin kalau dia meriwayatkan berkaitan masalah sifat lemah, tapi kalau berkaitan masalah yang lain kuat gitu loh. Apa maksudnya? Jadi dia ada ada semacam takyid ikatan. Kapan dia lemahnya? Kalau dia meriwayatkan hadis berkaitan masalah asma sifat misalkan. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Lakin idza kana al-maqsudu bitakyidi al-jarhi daf'a da'wa tawsiqihi fi dzalikal muqayyad lam yumna' an yakuna atau lam yamna atau lam yamna lam yamna ya hmm Hah? Lakin idza kana maksudu maqsudu bi daf'a da'wat tawsiqihi fi dhalika muqayyad lam yumna an yakuna dha'ifan fi ghairihi aidan atau lam yamna. Lam ya? Lam yumna. Ya kan? Yamna kembali ke mana? Ya bisa maksud teman am. Artinya akan tetapi apabila tujuan dia mengasih takjil tadi itu ikatan jarah tersebut, nah tujuannya untuk apa? Dafa itu menolak seruan atau orang pengakuan apa? Pengsikohan dia terhadap sesuatu yang dikuatkan tadi itu, maksudnya kalau dia mengatakan aku sikoh kok meriwayatkan dari Al-Hijaz misalkan, Nah ternyata apa? Ternyata harus sebutkan Ternyata kalau dia itu meriwayatkan dari ijaz lemah. Naam. Maka yang seperti itu barakallahu fikum lam yumna an yakuna atau lam yamna an yakuna dha'ifan li ghairihi aidan. Bisa jadi dia apa? Nah, tidak ada yang menghalang-halangi kalau ternyata dia itu lemah periwayatannya kepada yang lainnya juga. Maksudnya dia hanya aja dia hanya sahihnya itu kalau meriwayatkan dari ahli Syam. Paham ya? Tapi kalau dari ahli Hijaz atau dari yang lainnya, kemungkinan besar itu enggak sahih gitu loh kemungkinan besar enggak sahih. Naam, seperti itu. Kita ambil satu lagi, walil jahri maratibu. Walil Jahri maratibu. Masalah jarah ini ada tingkatan-tingkatan. Maksudnya jarah itu kritikan atau istilah hukum yang sesuatu yang membuat dia itu semacam celaan gitu, itu bertingkat-tingkat. A'la yang paling tinggi, madalla ala bunuhil ghayati fi. Sesuatu jarah yang mencapai apa? puncak. Naam, yang paling tinggi misal akhzabun nasi, manusia yang paling dusta, auruknul gadib atau sumber pondasi kedustaan. Ini kan parah sekali ini. Fulan akhzabun nas. Si fulan itu manusia yang paling dusta. Fulan ruknul gadib. Fulan itu ternyata pondasi kedustaan. Itu kan berarti sudah parah sekali, tinggi. Yang pertengahan ya istilahnya bukan pertengahan ya masih bisa dikatakan tinggi juga summa madala alal mubalaghah ya suatu jarah yang mengarah kepada mubalaghah, ada unsur berlebihan di dalam na'am barakallahu fikum jarah. Maksud maksudnya itu ada sifat apa mensifati suatu yang lebih. Misal kadzdzab, wadda', dajjal. Kadzdzab pendusta, wadda' pemalsu hadis. Nah, dajjal pendusta juga. Wa ashaluha yang paling mudahnya dan paling ringannya tingkatan tersebut lain. Apa lain artinya? Lembut sekali dia dalam apa dalam artian eh, kelihatannya ketika apa barakallahu fikum istilahnya hadisnya kok bisa dikatakan dhaif atau yang semisalnya terkadang dengan cara yang sangat enggak nampak sekali sifat dia itu. Nah, seperti itu. Ausayil hifdz atau jeleknya hafalan. Au fihi maqal atau perlu di nah barakallahu fikum diperpinjangkan lagi. Dalam artian dia enggak diakui hafalannya atau tidak diakui kekuatan hafalannya sehingga apa? Sayyul hifdz jeleknya hafalan, layyin